85 eh. Ibu dan Bapak bisa mempersiapkan untuk besok adalah insya Allah surah Al-Mu'min diawali dari ayat 45 hingga ayat ke-85. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Faqala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.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 bisa bersama kembali dalam talim tadarus bimbingan membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran. Seperti apa yang sudah kita sepakati untuk hari Sabtu ya. Sabtu dan Minggu kita mencoba memahami Al-Quran secara tematik, secara tema-tema yang ada dalam Al-Quran. Eh, kalau kemarin kita sudah membahas tentang jilbab, untuk pagi ini kita coba kajian kita tentang ikhlas dan niat ya. Ini ikhlas dan niat. Untuk ini Ibu dan Bapak bisa melihat di indeks Quran cara mencari ayat Al-Quran ini ya. Bisa dari indeks Al-Quran yang ditulis oleh Baikuni ya. Atau nanti ada juga indeks indeks ayat Al-Quran, Tadabur Al-Quran. Ini buku kecil. Ditulis oleh Abu Faltan. Dan masih banyak lagi ya indeks-indeks yang lainnya yang uh, bisa dipersiapkan. Baik, untuk kajian kita tentang ikhlas dan niat ini. Innamal a'malu niat ya. Bisa dilihat uh, di surat Al-Isra ya. Surah Al-Isra ini coba dilihat ya. Surah Al-Isra itu surah ke-17. Ini dipersiapkan Quran terjemahnya biar mudah mencarinya ya. Ini surah ke-17. Di sini ada di ayat ke-80. Nah, sambil belajar membaca, sambil belajar memahami isi Al-Qur'an. Ini ya tentang ikhlas. Itu di surah Al-Isra ayat ke 80. Surahnya surah ke-17. Sudah ketemu Ibu dan Bapak? Baik. Ini surah Al-Isra surah ke-17 ayat ke-80. Situ ada A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wakul, kulnya masuk ke roh jadi wakur. Idgham hukum lamati. Wa kurabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi sidq itu kalah sidqi wa ja'alli min ladunka sultanan nasira ini seringkali juga dipakai untuk <clears throat> doa tahajud ya sampai delapan puluh 88 persatu kan وكن جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا Itu. Di ayat 80 Dan katakanlah ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar. Dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar. Dan berikanlah kepada kepada oh kepadaku ya dari sisi engkau kekuasaan yang menolong. Ini apa sih kekuasaan yang menolong? Lihat ada indeksnya ya di bawah footnote-nya catatan kakinya. Ini memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita memasuki suatu ibadah dan selesai darinya dengan niat. Nah, niat yang baik dan penuh keikhlasan serta bersih dari ria, dari sesuatu yang merusak pahala. Ayat ini juga mengisyaratkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya berhijrah dari Mekah ke Madinah. Dan ada juga yang menafsirkan memohon kepada Allah supaya kita memasuki kubur dengan baik. Dan keluar darinya waktu hari bangkit dengan baik pula. Menarik ya. Ini tentang niat. Ikhlas karena Allah. Bisa juga e, dilihat di surah Al-Qiyamah tentang ikhlas ini ya. Coba dilihat surah Al-Qiyamah ayat ke-8 dan 9. Ini nomor enak kalau mencari Al-Quran itu diterjemah ada nomor ayatnya ya. Itu di surah Al-Qiyamah. Coba dicari dulu ya. di surah Al-Qiyamah. Ada di sana. Sudah ketemu belum Ibu? Itu ya. Eh, ayat 8 dan 9. Itu ya, ada di sana. Kemudian bisa juga dicari tentang ikhlas ini ada di surat Al-Lail ya, surah Al-Lail. Di di juz ke-30 ya, Al-Lail. Surah Al-Lail surah ke-92. Ya, surah Al-Lail. Surah Al-Lail surah ke-92. Uh, ah, coba dicari ya ayat 18 dan 20. Nah, surah Al-Lail surah ke-92. Ini kita belajar tematik mencari. Uh, nanti lebih mudah lagi pakai komputer ya. Atau pakai Quran digital. Itu. Cuman kalau yang nggak nggak belum memiliki kan agak sulit juga. Surah Al-Lail surah ke-92 ayat ke-18. Itu surah Al-Lail ya. Itu ayat yang ke-18. Apa katanya di sini? Ayat yang ke-18-nya Sudah ketemu? Alladhi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladhi yu'ti malahu yatazakka. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa bi'tigha awajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Itu ya. Ini ikhlas karena Allah. Di ayat 18 ialah yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya. Padahal tidak ada seorang pun yang memberikan suatu nikmat kepada yangnya, kepadanya yang harus dibalasnya. Tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridoan Tuhannya yang maha tinggi. Dan kelak dia benar-benar mendapat kepuasan. Ini, itu ya. Ah, ini dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu. Siapa? Yaitu yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya. Padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keriduan Tuhannya yang maha tinggi. Dan kelak dia benar-benar mendapat kepuasan. Itu, ya. Di surah Al-Lail dari ayat 18 sampai ke 20. Kemudian dilihat lagi perintah ikhlas dalam beribadah. Ini di surat 2. Surat kedua, pelan-pelan ya. Surat kedua itu memiliki indeks Qurannya lebih bagus juga. Ini Pak Haris saya sih punya indeks Quran dari dulu tapi nggak dibuka-buka. itulah. Ayat ke-139. Terima kasih juga untuk hamba Allah yang di Cipinang ya sudah mengedit, sudah mengumpulkan. Terima kasih sekali. Nanti kita kumpulkan biar materi-materi tematik ini kita bisa bagi-bagikan ya. Ternyata menarik juga, saya juga nggak nggak ngeh gitu ya bahwa materinya se seperti itu banyak.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 kul atuhajjunana. Itu. Mad tobi'i ketemu huruf bertastid. Sama seperti walabdolin. Mad laji musakol kalimi. Jadi dapat. Ini ayatnya dari dari atas ini ya masih memang juga bagus ya. ya. Dari dari ini. Dari ayat 138 juga Masya Allah nih. Kita kadang-kadang tahu sering kali baca tapi nggak nggak ngerti isinya. Ini ayat-ayat ini dari mulai ayat 136 malahan. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ibu ila ibu ila ibu kalau segera itu ya. Wa ma <coughs> <coughs> وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم ۖ لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكم فسيك همس ya فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة صبغة صبغة kalau segera صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم wa nahnu lahu mukhlisun. Itu ya. Dari ayat 130, 136. Katakanlah wahai orang-orang mukmin kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya. Dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Maka jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Dan jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan <clears throat> dengan kamu. Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Hmm. Sibagoh. Apa sih yang maksud dengan sibagoh? Coba dilihat ya di bawah. Tuh footnote-nya, catatan kakinya. Sibagoh itu apa? Nih, sibagoh artinya celupan sibqah Allah, celupan Allah yang berarti iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak disertai dengan kemusyrikan. Itu konsisten continue dan betul-betul hanya karena Allah ya. Sibqah Allah dan siapakah yang lebih baik sibqahnya daripada Allah dan hanya kepadanya lah kami menyembah. Itu kan. Uh, ah, mukhlisin ini uh, topik kita 139-nya. Katakanlah apakah kamu memperdebatkan dengan kami tentang Allah. Padahal dia adalah Rabb, Tuhan kami. Rabbi wa Rabbukum. Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu. Dan hanya kepadanya kami mengikhlaskan hati. Itu ya topiknya. <laughs> Menarik sekali. Ada juga di surat Al-A'raf eh, ayat 29 ya. Sampai situ dulu nih al araf ayat 29. Nih Irfan nih. Irfan juga sudah bangun nih rajin nih Bu Dokter ya. Bu Lisa nih. Bu Ani nih. Di surah Al-Araf ayat 29. Kemudian surah Az-Zumar ayat 2. Nanti cari ya. Ayat 11. Ayat 11 dan ayat 14. Kemudian surah Al-Anbiya ayat 5. Ini tentang ikhlas. Jadi bahasan kita baru sampai Al-Baqarah, Al-Qiyamahnya juga tadi belum. Eh, selain ikhlas juga ada niat ya n itu ikhlas kan niatnya karena Allah ya nah ini jadi ibadah kita kita baru baru tidak termasuk orang yang merugi kan di wal asr illalladina amanu wa amilus salihat semua manusia Allah bersumpah demi masa semua manusia rugi illalladina amanu wa amilus salihat ya wa amilus salihati, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr jadi iman aja nggak cukup itu harus ada amal nah iman karena Allah ya iya nah, ada amal amal juga nggak cukup berbuat baik kalau tanpa niat itu ya iya kita bekerja pada suatu perusahaan tapi nggak jelas siapa bos kita kita bekerja untuk siapa gitu jadi kita kalau berharap gaji Kata bosnya, kamu kan bukan kerja sama saya. Kenapa kamu minta minta upah sama saya <laughs> gitu kan? Sama, kita kita ibadahnya bukan karena Allah, kenapa kita harus minta pada Allah? Nah, nah itu. Jadi niatnya nih hati-hati. Jangan sampai melenceng. Nah, tentang niat ini uh, bisa dilihat ya, niat jihad. Ini di surah Al-Imran, surah ketiga ayat 152. Dicatat aja dulu nanti Ibu cari ya, Bapak. Kemudian niat ibadah ada di surah At-Taubah. Tuh, surah At-Taubah itu surah ke-9. Gitu. Ada pernah dalam sebuah taklim, Pak Hari kenapa orang yang ria itu termasuk sirik kecil. Itu sirik kan ya. Ya iyalah. Karena Allah itu tidak tidak mau diduakan. Iya, kita harus ibadah hanya karena Allah semata, bukan karena yang lainnya. Kalau karena yang lainnya tadi itu, kita jangan kita bekerja pada perusahaan A, Ternyata kita mengerjakannya di perusahaan B. Tidak lucu kita meminta meminta gaji ke perusahaan A karena kita bekerjanya di perusahaan B gitu ya. Sama sebaliknya. Ya harus karena siapa? Tadi ayat ke-31 surah ke-9 dilihat ya surah Taubah. Di sana coba dilihat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله di ayat yang lain ya di Al-Bayyinah nanti di sini وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحد ya eh, di ayat Al-Bayyinah nanti eh, wa ma umiru illa liya'budullaha mulishina lahuddin di sini wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yushrikun. Wallahu alam bimuradi. Mereka menjadikan orang-orang alim, orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai eh, Tuhan selain Allah. Ini ya. Ini ada hubungannya dengan Yahudi dan Nasrani. Nasrani ya ini. Apa katanya? Coba lihat catatan kakinya. 652. Mereka mematuhi ajaran-ajaran orang-orang alim dan rahib-rahib mereka dengan membabi buta. Biarpun orang-orang alim dan rahib-rahib itu menyuruh berbuat maksiat atau mengharamkan yang halal. Gitu. Dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam. Nabi Isa Nabi dianggap Tuhan. Kan sama seperti kita. Nah manusia beliau hanya memang Nabi ya utusan Allah. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Itu. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا Mad iwad kan dua patah dibaca satu La ilaha illahu Subhanahu amma yushrikun. Ada juga di surat al bayinah ya, dilihat. Pari enaknya sih Qur'annya sama, biar halamannya mudah. Boleh ya. Ini Qur'an saya, Qur'an terjemahnya bagus sekali. Ini ada catatan kakinya. Nah, beli aja di toko buku ya. Toko kitab Qur'annya apa ini? Nanti dilihat ya sampulnya. Coba dilihat surah al bayinah ya, surah Al-Bayyinah surah ke-98. Emang memang lebih enak lagi pakai uh, komputer nanti ya. Ada Quran digital yang punya Quran digital seluler oh, enak banget ya. Nyarinya cuma tetap tetap lebih mudah lagi. Tapi ini kalau catatan begini enaknya ada catatannya dimanapun mati listrik tetap jalan kan. Dilihat surat Al-Bayyinah surah ke-98. Sudah ketemu? Surah ke-98 ayat yang kelima Ini ya. Al-Bayyinah. Ayat yang kelima apa katanya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة apa katanya Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Apa katanya agama dengan lurus nih? 1608 dilihat ya catatan kakinya. Tuh. Nah, Oh, lihat lagi. 211 eh, itu ya. Jadi ada hubungannya dengan 211 nih. Jadi ada sebetulnya eh, cukup lumayan ya ini Quran ini ada indeksnya jadi kita bisa paham eh, apa walaupun memang kadang-kadang kita perlu penafsiran juga karena ada ada beberapa ayat-ayat tertentu yang harus ditafsirkan. Ini 211 maksudnya jauh dari syirik mempersekutukan Allah dan jauh dari kesesatan itu ya ya sini uh, ayat yang kelima tuh padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus penuh ketaatan tidak sirik tidak musyrik tidak menduakan Allah sirik uh, eh, perbuatannya musrik orangnya dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat dan yang demikian itulah agama yang lurus. Uh, ya. Gimana temanya? Tentang niat dan ikhlas. Uh, kita lihat dari hadisnya ya. Saya ambilkan dari Riyadus Salihin. Ada juga dari Makosidul ambia itu ada ya. Banyak dari Ihya Ulumuddin juga ada. Tapi saya coba dari Riyadus Salihin dulu aja. Di jilid pertama Hmm, ini halaman 29 berbicara tentang ikhlas dan menghadirkan niat dalam segala perbuatan, ucapan dan keadaan yang nampak maupun yang tersembunyi. Materi ini penting. Kumpulin harta oke, okay. bekerja oke, okay. ibadah harus dan segalanya. Tapi kalau tidak ada niat karena Allah kosong. Itulah yang dikatakan kemarin dalam tafsir uh, Pak Pak Quraisyhab. Uh, eh, orang berbuat jahat tahu pasti dia masuk neraka. Jahat, sirik, musrik perbuatannya, kapir dan segala itu neraka sudah. Tapi orang yang berbuat baik belum tentu masuk surga. Padahal dia ibadahnya rajin, sholatnya rajin siang dan malam. Puasanya Senin Kemis, puasa Daud juga hari ini puasa, besok enggak. Dan segala perbuatan baiknya dilakonin. Tapi kita ta tidak tahu apa niat dalam hatinya. Bisa saja dia masuk neraka karena niatnya bukan karena Allah. Dia sholat malam, dia cerita sama orang-orang. Iya saya mah, tiap malam sholat malam. Gini, gini, gini, gini. Hilanglah pahalanya. Nah ini, niatnya ya. Jadi berbuat baik harus. Karena memang tujuan diciptakan kita adalah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul wal insa illa liya'budun. Tapi niatnya ini kita perbaharui. Tanpa ada niat, nah itu tadi. Kita bekerja pada suatu perusahaan, niatnya harus karena perusahaan itu. Itu kan? Eh, biar ikhlas, biar jadi ibadah. Kita ibadah kepada Allah, hanya pada Allah, tidak kepada yang lainnya. Kita lihat ya, di mana ini? Riyadus Salihin. Ini. Di sini di Al-Bayyinah tadi sudah diungkapkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya mereka menyembah Allah dengan memurnikan. Nih, di sini lebih lengkap lagi, memurnikan saya katakan di dalam ayat ini terdapat petunjuk tentang wajibnya niat dalam semua kegiatan ibadah. Apakah ibadah yang dituju karenanya seperti sholat. Maupun yang menjadi sarana bagi yang lainnya seperti toharoh. Toharoh bersuci. Ya. Sholatnya tidak diterima kalau toharohnya tidak ada niatnya. Tidak benar toharohnya. Karena keikhlasan itu tidak mungkin tergambar tanpa niat. Ini adalah madhab jumhur, ya jumhur ulama. Dan inilah yang hak tanpa adanya keraguan. Itu. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya mereka menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan hanif. Apa itu hanif? Maksudnya adalah dengan bertauhid, menjauhi semua agama dan hanya kecenderungannya hanya kepada Islam saja, dinul Islam. Itu ya tatanan yang lurus din itu agama Islam dinul Islam dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat yang demikian itu adalah agama yang lurus lihat al bayyinah ayat 5 Allah berfirman di surat Al-Hajj ayat 37 minasyaitonir rajim la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum daging-daging onta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keriduan Allah. Tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Maksudnya kurban kita, atikah kita atau apa yang kita kerjakan, dagingnya tidak sampai pada Allah darahnya. Tapi niat ikhlasnya karena Allah. Cinta Allah Rabbiyah ini. Tuh. Ibnu Zawzi berkata, orang-orang jahiliyah dahulu mengusap-ngusap Ka'bah dengan daging dan darah hewan kurban. Nah, melihat yang demikian itu, maka para sahabat Nabi berkata, Ya Rasulullah, kami lebih berhak untuk mengusap-ngusapkannya. Maka Allah menurunkan ayat ini. Artinya, Allah menerima hal tersebut dan memberikan balasan atasnya sebagaimana yang ada di dalam e, tafsir Ibnu Kasir. Eh, menarik ya. Di ayat lain, di surah lain, di surah Al-Imran ayat 29 dilihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah. Katakanlah jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu melahirkannya, pasti Allah mengetahuinya. Ini dalam sebuah hadis dari Amir Al-Mu'min Abu Hafs ini dinyatakan ya. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sesungguhnya amal-amal itu tergantung niatnya. Innamal a'malu bin niat. Wa innama likulli mri'im manawa. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih. Fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha. Awi imra'atiyya. Awi ah, imra'ah. Ya, atau perempuan awim yang kihuha yang akan dinikahi fahijratuhu ila maha ila mahajaru Ini hadisnya kuat, muttafaq alaih ya. Uh, muttafaqun ala sihhatihi rawahu Imamul Muhaddisin. Ini coba ya dilihat. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niat-niatnya. Sesungguhnya bagi setiap orang adalah apa yang ia niatkan. Maka barang siapa niat hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya benar-benar kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrah untuk dunia yang dia ingin meraihnya, atau untuk wanita yang dia ingin menikahinya, maka nilai hijrahnya sebatas kepada apa yang dia hijrahkan karenanya. Itu ya ini hadis yang lain juga ada banyak sekali ya. Itu dulu. Ya, kita berikan kesempatan yang ingin baca nih ya. Tema kita tentang niat ikhlas. Ini penting. Ibadah siang dan malam, ngaji siang dan malam apa tahu kalau niatnya bukan karena Allah, tuh tidak ada pahalanya ya. Oh, merinding sekali. Ya Masya Allah ya. Niat, niat karena Allah. Innamal amalu binniyat. Baik yang ingin baca hmm, masih surah Al-Zalzalah ya. Surah ke-99. Ya, di handphone aja ya. Ke 0812 828 7881. Itu mm, mm, ya ya ya. Terima kasih juga. Uh, jadi nanti yang Pak Hari saya kecepatan banget itu materinya. Pak Hari ini ada hamba Allah yang di Cipinang. Lupa saya namanya kemarin Mbak siapa ya? Ibu nih. Terima kasih. Teksnya sudah sudah sampai. Jadi apa yang saya sampaikan pagi ini nanti diketik sama beliau. Nah ketikannya itu nanti bisa kita bagi-bagikan ya. Diketik lagi ya tolong diketik. E, terima kasih untuk Ibu di Cipinang yang mengetik, mm, mengumpul, merangkai ya apa yang saya jelaskan. Ternyata <laughs> menarik sekali ya apa yang dibahas. Karena saya ngambil nukil dari sini, nukil dari sini, ngambil itu ya. Baik, uh, <clears throat> silahkan ke 0812-828-7881 ya. Itu, ini ada yang bertanya tentang sholat fajar. Sholat fajar itu sholat, sholat sebelum subuh. Fajar itu sendiri kalau di, di Arab ya fajar itu subuh. Tapi sholat sunnah fajar itu sholat sunnah sebelum subuh sebelum Qobliyah. Ada Qobliyah, ada Fajar. Orang yang melaksanakan salat fajar bila dibandingkan dengan dunia dan seisinya lebih mulia orang yang melaksanakan salat fajar. Kemudian kemarin juga ada hamba Allah yang bertanya tentang adopsi. ya. Nih di kesempatan lain kami bahas hanya sementara untuk adopsi ini. Ibu bisa coba dilihat di surah ke-33 ya. Ini tidak dibenarkan adopsi. Ini ter pernah terjadi pada Rasulullah Jaid bin Muhammad, ya kan? E, turunlah ayat, turunlah Al-Qur'an yang menyatakan itu haram, terlarang. Maka diganti menjadi ayahnya Jaid bin Haris itu. Dilihat nanti e, surah ke-33 ayat 4, ayat 5, ayat 40. Kemudian ini ayat 33 eh maaf, surah ke-33 ayat 37 mengawini bekas istri anak asuh. Nah ini istrinya Jaid bin Haris dinikahi oleh Rasulullah kan itu. Nah ini. Kemudian memberi wasiat anak-anak yatim. Itu ada ayat 5, eh, surat kelima ayat 5. Mudah-mudahan jelasnya. Dicari nanti. E, di pertemuan lainnya nanti kita bahas tentang adopsi ini. Mengangkat anak tuh bagus, mulia sekali. Tapi hanya karena Allah. Mungkin ya, untuk secara kejiwaan anak-anak kita tidak diberitahu dulu, oke. Okay untuk wali kan perlu uh, di akte akte kelahiran dicatat dicatat perlu oke. Okay. Tapi nanti di, di, dibilang sama putranya sama putrinya. Nah, kamu punya ayah dua, punya ibu juga dua. Ayahmu itu, mama ini, papa ini, ayah, ayahmu yang mengurus kamu, membiayai kamu dan segala gitu ya. Itu. Jadi memang perlu perlu penyampaiannya hati-hati karena itu secara kejiwaan kalau uh, apa ya? Nanti belum siapkan anak-anak seperti itu. Tapi perlu disampaikan. Jangan sampai memutus hubungan. Adopsi itu haram, terlarang dalam Islam. Baik, di 0812-828-7881. Jangan lupa hari ini kita ada taklim, belajar membaca Al-Quran, terjemah perkata, dan bahasa Arab. Season pertama nanti ada belajar bahasa Arab dasar. Ada Bapak, ada Abi ya, Abi Abdul Hamid PA. Ini alumni Gontor. Jadi enak sekali belajar sama beliau ya, bahasa Arab. Nanti kemudian belajar Nahu dan Sorob. Ada belajar, uh, kemudian belajar juga terjemah perkata.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 Jangan ijajul jilat ya. Ini harus, harus bagus nih. Zal. Iza Iza zilatil arubu zil zil hukum lamati idhar tu zil za matobi'i lah matobi'i juga. Nah, kalau ada matobi'i di ujung ayat kalau dihentikan sama dibacanya tetap panjang. Panjangnya satu alif atau dua harokat ya. One ini ada One di, di Depok gitu ya. Ada Ibu apa lah Ibu Abidin. Hmm, banyak sekali. Alhamdulillah di Depok sampai 50-an. Ah, lumayan ya. Ayat keduanya tuh. Wa akh wa akhrajatil ardu afqalaha as. Jangan as, bukan sin tapi sa di situ. Wa akh wa akhrajatil alif lam apa itu? Alif lam komariah. Kenapa? Karena setelah alif lam bertemu huruf komari itu alif. Kok hafal? Kan ada cirinya. Di atas lamnya ada sukunnya. Padahal nggak hafal. Kalau hafal bagus. Huruf komariah 14. Apa? Ibgi hajaka wahob akimah. Huruf samsiah 14. Apa? Tasadala rozai sin sin lam dun. Ah, nggak hafal juga nggak apa-apa. Saya tahu cirinya. Wa Wa'akhrajantil arbu asqalaha. وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن guna ada berapa huruf guna dua apa aja nun dan mim salah apa tuh da, nun dan mimnya yang bertasdid nun dan mim bertasdid gitu ya ada siapa nih yang masuk assalamualaikum halo oh terputus Iya. Bi an gunnah. Bi anna rabbaka awha laha ha dada. Bi an gunnah. Gunnah itu hurufnya dua, nun dan mim bertasdid. Cara bacanya tiga. Satu double. Double karena ada sidahnya. Dengung ke hidung itulah gunnah. Mad ada panjangnya. Panjangnya satu alif sampai satu alif setengah. Dua sampai tiga harokat. Lihat buku wajib halaman ke tiga belas بأن بأن ربك أوحى لها أوحى ha kecil أوحى لها أوحى mad as mad asli ma ya mad asli Yauma idin idin nah ketemu ya bertasdid jadi yauma idai itulah idgham biguna ada kan rumusnya kalau menemukan huruf mati apa saja, bertemu dengan huruf bertasdid, huruf matinya jangan dibaca. Begitu juga kalau menemukan tanwin ketemu huruf bertasdid, tanwinnya dibaca satu. Jadi yauma idai gitu ya. Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Dengan Ibu Lia. Ibu Lia di mana? Radionya dikecilkan. Kalau volume radio Ibu dikecilkan. Ah, capek deh. Volume radionya gue dikecilkan. Aduh, rumah itu ah. Yauma idin yas yauma idin yas sad. Yauma idin Durun. alif lam samsiah. Yauma idin yasurun nasu ashtata. Kalau oh, dihentikan jadi mad iwad, dua fathah, dibaca satu. Jika dihentikan, panjangnya sama seperti matobi. Kan kalau kalau dibaca satu kan berarti kayak matobi'i gitu. Yauma idai Yauma idai yas'urun nasu ashtatal tal. gombila guna. Tanwinnya ketemu lam. Ashtatal liyurau lin. Liyurau. Ada panjang enggak Pak Pak pa, Priat Pak pa Prianto ada Pak Prinanto ini sering ketukar. Ya. Itu enggak panjang huruf lin liyurau liyurau a'malahum. Ini ayat ini menarik juga nih ayat terakhir nih. Famai famai ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wamai wamai ya'mal misqa misqa misqala dzarratin ikhba dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat jarah pun, sebiji atom kecil sekali, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar seberat jaroh pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Tapi niat tadi, itu ada niatnya karena siapa? Berbuat banyak juga kalau niatnya bukan karena Allah, tidak dapat pahala. Bisa, ya bisa lah. Orang sholatnya benar, Allahu Akbar. Tahu-tahu dia semangat. Oh, di belakang ada mertuanya. Pantesan husu banget. Kalau biasa mah salatnya teh kayak pepatong gitu, kayak capung. Cepet, cepet, cepet, cepet. Eh, pas di belakang ada ada mertuanya atau ada siapa, ih ibadahnya. Nah, ini hati-hati. Harus niat karena Allah semata. <laughs> Itu ya. Menarik sekali. Ibadah harus karena Allah. Nah, nanti topik tentang niat ini masih harus dikaji pekan depan ya. Jadi Sabtu Minggu kita per topik. Ada yang masukkan ingin tarik kayak kemarin kan jilbab ada keinginan. Ingin topik apa satu minggu depan? Nanti silahkan. Boleh SMS ya. Ke 0812 828 7881. 0812 828 7881. Kalaupun Sabtu Minggu kita mengkaji topik itu secara luas, di hari-hari biasa bisa saya kami berikan oh ini ayatnya ini ini ini ini. Misalnya tentang zakat ayatnya ini ini ini tentang infak ayatnya ini ini, tentang toharoh ayatnya ini ini ini. Nah, bisa dijelaskan di hari-hari hari-hari e, biasa. Tetapi pembahasan secara menyeluruh itu kami bahas Sabtu dan Minggu ya. Ada saran, ada kritik, ada masukan, ingin bertanya lewat SMS silahkan ke 0812 8287881 atau ingin berkirim surat seperti kemarin saya menerima beberapa surat silahkan ke Radio Kayu Manis di Jalan Pisangan Baru Timur nomor 14A. Ya, silahkan dicantumkan di atasnya uh, tanya jawab agama gitu ya. Jadi saya tidak bisa menjawab secara spontan. Saya harus mencari referen referensi. Dari mulai sekarang Ibu dan Bapak bisa mulai mengumpulkan tafsir-tafsirnya Ibnu Kasir, Al-Marogi, Jalalain itu ya. Uh, tafsir Al-Misbah, tafsir An-Nur, banyak sekali tafsir itu atau bisa juga mengumpulkan Tanbihul Gopilin, Riyadus salihin gitu ya. Atau juga eh, fatwa-fatwa uh, dari Pak Yusuf Kordowi, Halal dan Haram, ish banyak sekali buku-buku. Ada uh, semalam ya di kubur itu ada juga. Malam pertama ya, malam pertama di kuburan itu. Malam pertama di alam kubur. Ada banyak sekali buku-buku. Enak sekali bacanya gitu ya. Baik Ibu dan Bapak, terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang ada. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan